Menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat sahnya salat. Nah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." ma kuntum فولوا وجوهكم شطره Firman Allah Subhanahu wa taala, "Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan dinamakan kiblah liqbalin nas 'alaiha karena kaum muslimin selalu mendatanginya laksanakan umrah laksanakan haji selalu mendatanginya nah. kemudian masail yang telah kita pelajari bahwa mereka yang melihat Ka'bah langsung melihatnya maka harus wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah jami'i badani dengan seluruh badannya. Nah, karena dia mampu untuk melihatnya, mampu untuk menghadapnya, sehingga pasti. Sehingga berbeda dengan yang tidak melihat, maka yang diwajibkan yaitu menghadap arah arah Ka'bah kiblat Nah, seperti di kita sekarang tidak melihat Ka'bah sehingga diperintahkannya itu arah. Nah. Kemudian Syekh Saleh menyebutkan wala yadurru at-tayammun wala tayassur ayyasiran. Tidak pengaruh apabila melenceng sedikit ke kiri ataupun ke kanan. Tidak masalah. La yadur. Nah, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal masyriq wal maghrib kiblah antara timur dan barat itu kiblat. Nah, karena kita diperintahkan yaitu arah. Orang yang tidak melihat sehingga yang diperintahkan adalah arah, arah kiblat. Baik. Kemudian mereka yang mempunyai udur tidak menghadap ke arah kiblat sedang dalam peperangan ataupun ditawan marbut diikat maka salat sebagaimana keadaannya. Sebagaimana Rasulullah yang menyebutkan fa'innahu yusalli hasaba istita'atihi. Dia salat sebagaimana keadaannya. Karena yang udur. Nah, tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat. Dan juga orang yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit juga sama. Apabila dia tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat, maka salatlah sebagaimana keadaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan juga kalau Nabi Rasulullah SAW "Idza amartukum bi amri fa'tum minhu mastata'tum." Qala hafizahullahu ta'ala Kita teruskan kembali Yaitu syarat sahnya salat Yang kelima Khamisan an-niyah. Yang kelima itu yang termasuk dari syarat sahnya salat yaitu an-niyah. Meniatkan. Nah. Wa qala wa min syuruti salah an-niyah wa hiya lughatan al-qasdu. Nah. Berkata Hafizahullah taala bahwa Termasuk dari syarat salat yaitu niat. Dan secara bahasa yaitu al-qasdu, tujuan. Saya bermaksud ingin sholat duhur. Ini tujuan dia. Tujuan dia ingin melaksanakan sholat duhur. Atau saya bermaksud ingin melaksanakan sholat asar. Tujuan dia akan melaksanakan sholat asar. Sehingga niat secara bahasa yaitu al-qas tujuan. Wa al-azmu ala fi'l ibadah taqarruban ila Allah taala. Nah, secara syariat secara istilahan al-azmu ala fi'l ibadah. Seseorang mempunyai tekad ala fi'l ibadah untuk melaksanakan ibadah taqarruban ila taqarruban ilallah taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang penting. Bahwa niat seseorang adalah taqarruban Allah taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat seseorang Salatnya adalah untuk Allah. Puasanya untuk Allah. Umrohnya, hajinya dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dalam istilah makna dalam istilahan ini taqarruban ilallah taala untuk menghilangkan rasa ingin dipuji oleh orang lain. Ria. Ingin didengar oleh orang lain. Dipuji bahwa si fulan adalah orang yang rajin ibadah. Pandai membaca Al-Quran. Pandai begini, pandai begitu. Pandai so rajin sholat malam. Umrohnya tiap tahun. Lain sebagainya. Ingin dipuji oleh orang lain. Sehingga luruskan niat. Diluruskan niat bahwa ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semuanya ibadah Bahkan menuntut ilmu juga termasuk ibadah dan kita niatkan ibadah kita berada di majlis ini taqarruban ilallah taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Riyadh Shalihin. Kitabnya juga kitab yang lain Arba'in Nawawiyah. Hadis yang pertama itu hadis innama amalu bin Didahulukan hadis ini ketika seseorang akan memulai belajar, akan memulai ibadahnya, luruskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala hafidhahullah taala wa maluhaq wa mahalluha al-qalb. Tempatnya niat adalah di hati. Nah, fala yahtaju ila talaffudhi biha bal huwa bid'ah. Maka tidak perlu seseorang untuk mengucapkannya, melafatkannya. Bahkan Syekh Saleh menyebutkan bal huwa bid'ah. Ini perkara yang muhdats lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la ashabu. Yang di mana talafut niat itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya belum pernah melafatkan niat. Tidak ada satu hadis pun dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau melafatkan niat dalam semua ibadahnya. Nah, sehingga tempatnya niat adalah fil qalb, di hati seseorang. Nah, fayanwi bi qalbihi shalah allati yuriduha. Seseorang meniatkan dengan hatinya akan melaksanakan salat yang dia inginkan. Kalau dia inginkan salat subuh ya niatkan salat subuh. Kalau dia meniatkan sholat buhur, niatkan sholat buhur. Dan juga yang lainnya. Kalau dia meniatkan akan melaksanakan sholat sunnah, maka niatkan sholat sunnah. Kaf buhur, wal asr. Seperti sholat buhur. Dan juga sholat asr. Di hadis Nabi Rasulullah SAW, Innamal amalu bin niyat. Inna ma'amalu bin niat. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada niatnya. Min hadis man hadha ya akhi? Hadis siapa? Eh? Min hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa kunyahnya Umar ibn Khattab? Abu Hafs. Nah. Inna amalu bin niyat min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. <clears throat> mutafakun alaih. Wa yanwi ma takbiratil ihram litakuna niyyah muqarina lil ibadah. Seseorang niatkan bersama takbiratul ihram Litakuna niyah muqarana ibadah agar niat selalu bergandengan dengan ibadahnya. Nah, ketika akan sholat Allahu Akbar dia akan niatkan sholat duhur niatkan berbarengan dengan ibadah wa in taqaddamat bizamanin yasirin fil waqt fala ba'sa Syekh Saleh menyebutkan apa di, apabila didahulukan niat dengan waktu yang sebentar fala ba'sa maka tidak mengapa wa qala hafizahullah taala wa yushtaratu an tastamirra niyyah fi jami fi jami'i shalah dan disyaratkan untuk meniatkan secara kontinu terus menerus Fi jami'i shalah dalam salatnya semuanya. Fa in qata'aha fi asna'i shalah batalat as shalah batalat as shalah Apabila dia putuskan niatnya di pertengahan salat maka batal salatnya. Karena termasuk dari syarat sahnya salat yaitu niat. Sehingga Niatkan sholat secara sempurna. Tidak boleh diputuskan di tengah-tengah. Nah, begitu juga puasa kita. Puasa Ramadan itu juga labud min niyah. Diniatkan pada malam harinya. Diniatkan bahwa akan melaksanakan puasa Ramadan esok hari. Dan juga sama tidak perlu untuk di dilafatkan. Nah, tidak perlu untuk dilafatkan. Besok akan puasa Ramadan. Nah, bahkan dikatakan oleh para ulama dikarenakan puasa Ramadan itu continue, nah terus menerus sehingga seseorang dalam meniatkan cukup satu kali di awal Ramadan. Cukup satu kali di awal Ramadan. Pada malam hari dia niatkan bahwa besok akan melaksanakan puasa Ramadan. Niatkan. Dalam hatinya besok akan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, cukup satu kali dalam satu bulan. Terkecuali apabila di pertengahan ada yang memutuskan puasanya. Contohnya sakit. Nah, sakit dia dua hari dia tidak puasa, berbuka dia tiga hari. Atau safar, berbuka dia. Nah, selama satu minggu misalkan. Maka terputus niatnya. Sehingga ketika dia akan puasa kembali, sudah sembuh dari sakitnya, sudah tidak safar lagi, besoknya akan puasa Ramadan kembali, maka diperbaharui niatnya. Diperbaharui niatnya. وقال حفظه الله تعالى ويجوز لمن أحرم في الصلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لأرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة حفظه الله تعالى diperbolehkan seseorang ya juz ketika dia takbiratul ihram melaksanakan salat salat wajib wahwa ma'mum dia ma'mum atau dia salat sendiri dia membalikkan niatnya menjadi salat sunnah Idza kana dzalika li aradin sahih apabila dikarenakan ada sesuatu yang diperbolehkan Nah, contohnya ketika dia takbiratul ihram salat sendiri kemudian ada salat berjamaah belakangnya maka dia niatkan salat berjamaah. Salatnya sendiri, nah, maka dia boleh membalikan ketika ada salat sendiri dengan salat ber, berjamaah. Nah, fahada jais. Wa qala ta'ala wa'lam anna ba'dhan nas qad ahdathu fi niyyah bid'atan wa tashaddudan ma anzalallahu bihi min sultan ketahuilah bahwa sebagian manusia qad ahdathu fi niyyah mereka telah membuat perkara yang baru perkara yang diada-adakan bid'ah wa tashaddudan perkara yang ekstrim gulu ma anzalallahu biha min sultan yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi ay yaqula ahaduhum yakni salah satu di antara mereka mengucapkan nawaitu an أصلي فرض كذا عدد كذا min rakaat adaan لله خلف هذا imam ونحو ذلك من min al seperti pengucapan seseorang itu, saya niatkan an usalliya fardhu kada untuk melaksanakan salat buhur atau asar dengan disebutkan bilangan rakaatnya arba rakaatin adaan nah, salat wajib atau salat langsung khalfa imam di belakang imam ataupun yang lainnya dari lafaz-lafaz wa hadha syai lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yanqul anhu annahu talaffadha bin niyyah la sirran wala jahran wala amara bidzalik. Dan tidak dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah talaffud bin niyyah la sirran wala jahran baik dengan pelan ataupun baik dengan dikeraskan dan juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan kepada umatnya. Dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melafatkan niat ketika sholatnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Beliau memulai sholatnya dengan dengan takbir. Allahu Akbar. Nah. Karena sholat seseorang itu dimulai ketika takbir. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW karena yakunu ini yufidul istimrar menunjukkan bahwa perkara itu sering dilakukan oleh Nabi SAW bahwa Rasulullah memulai sholatnya dengan takbir. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada orang yang sholatnya salah, nah, Rasulullah ketika berada di masjid ada seseorang datang, dia sholat dua rakaat. Kemudian setelah sholat datang kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam dan Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tadi dengan mengatakan Salli fa innakam tusalli fa innakalam tusalli sholatlah kamu sesungguhnya kamu ini belum sholat. Kemudian orang tadi sholat kembali. Setelah sholat kembali, datang kembali, datang kembali datang kepada Nabi Shallallahu Wasallam mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengucapkan hal yang serupa kepada orang tadi, solli fa kalam tu solli, Salatlah kamu karena sesungguhnya kamu ini belum salat. Salat lagi orang tadi. Kemudian ketiga kali setelah melaksanakan salat, datang lagi kepada Nabi Alaihi Wasallam. Juga Nabi mengatakan, "Salli fa'ina kalam lam tusalli." Kemudian orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan lebih dari itu. Yang saya bisa lakukan yaitu ini ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dari pertama sampai terakhir bagaimana tata cara salat yang benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ida kumta ila salah fastaqbilil kiblah wa kabbir. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang salah salatnya tadi. Ida kumta ila salah. Apabila engkau akan berdiri melaksanakan salat, menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Syahid dalam hadis ini Rasulullah SAW mengucapkan, ketika engkau berdiri melaksanakan solat, hadaplah ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Rasulullah tidak mengatakan, idakum qumta solat, pastak bilil kiblah fakul itu atau usolli fardhu dhuhri atau usolli fardhu asri." ataupun yang lainnya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Akan tapi Rasulullah mengatakan idza qumta ila shalah fastaqbilil qibla wa kabbir. Apabila engkau berdiri melaksanakan salat, hadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Rasulullah selalu takbir. Tidak menyuruh untuk melafatkan niat. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada salah seorang yang sholatnya salah agar jangan dilafatkan niat agar tidak melafatkan niat nah qala syekhul islam ibnu taimiyah rahmatullahi taala alaihi ittafaqa la immah annahu la yushra'u al-jahru biha wala taqriruha berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih. Ittifaqul immah. Para ulama telah sepakat. Nah, la yushra. Tidak disyariatkan al-jahru biha. Dengan melafatkan, dengan menjaharkan niat. Wala taqriruha Dan juga tidak disyariatkan untuk mengulanginya. Orang-orang yang melafatkan niat itu kebanyakan mereka was-was dalam salatnya. Diulangi terus, was-was. Soli. Usolli. Oh, belum pas niatnya terus diniatkan. Usolli farba, dhuhri arba rakaat. Ulangi lagi. Usolli. Usolli. Imamnya sudah ruku dia masih usolli usolli. Ada was-was. Dan was-was termasuk dari perbuatan syaitan yang perlu kita jauhi. Bahkan ada orang yang was-was takbiratul ihramnya diulang lagi. Allah diulang lagi. Saking was-wasnya cepat dia. Dan saya pernah melihat Kebanyakan orang tua. Allah Akbar. Langsung. Kan dia. Supaya tidak was-was lagi. Dan ini termasuk dari was-was juga. Dan was-was termasuk dari perbuatan syaitan. Nah. Bal mani atakodahu. yan bagi Jadi buku. Sehingga orang yang berkeyakinan tentang melafatkan niat maka sepatutnya diberi hukuman. Wal jahir biha mustahikun li ta'zir ba'da ta'rifihi. Diberi hukuman agar dia tidak melafatkan niat. Karena ini perkara yang muhdas. Perkara yang di ada-adakan. Nah, termasuk dari waswas. La siyama ida ada bihi au La siyama lebih-lebih apabila dia menyakiti, jadi menyakiti yang di pinggirnya Aukarrahu atau diulang-ulang. solli usoli, yang asalnya yang di pinggirnya tidak was-was dikarenakan dekat orang yang was-was ikut was-was dianya. solli usoli, Akhirnya yang di pinggirnya ketularan was-was. Nah, dia telah menyakiti yang di pinggirnya. Dia sudah baca Al-Fatihah yang di pinggirnya, dia masih usolih, usolih ganggu akhirnya. Mengganggu yang di pinggirnya. Nah. Ila an qala wa ba'dul mutaakhirin kharaja wajhan fi madhhab Syafi'i fi dhalik wa ghallatahu jamaahir ashab Syafi'i. Nah. Bahkan sebagian al-mutaakhir kharaja biha wajhan fi madhab syafi'i dia mempunyai pendapat bahwa bahkan dia mengatakan ini termasuk dari madhab Imam Syafi'i wa ghallata akan tapi orang tadi salah memahami ibarah Imam Syafi'i dikatakan oleh Syekh Saleh menyebutkan wa ghallatahu salah dia dalam melihat ibarah Imam Syafi'i. Jamahir dari madhab Imam Syafi'i. Nah. Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i, "Inna salah la buda min nutqi fi awwaliha." Fadhanna al-ghalib al-ghalib annahu arada an-nutqa bin niyyah. وإنما arada takbir. Indah kalamuhu Syekh. Nah. Berkata Imam Syafi'i rahmatullahi taala alaih mengatakan bahwa salat la budda minal mukti fi awwaliha. Bahwa salat la budda harus bin nutq. Bin nutq yaitu dengan melafatkan. Nutq. Fi awwaliha di awal. Nah, Fadanna al-ghalib dan orang yang salah memahami ibarat Imam Syafi'i di sini itu eh, orangnya yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi yang salah memahami ibarat Imam Syafi'i yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi termasuk dari Asy-Syafi'iyah termasuk dari mempunyai mazhab Imam Syafi'i Abu Abdullah Zubairi, dia salah memahami ibarat Imam Syafi'i. Annahu arada an bin Dia memahami ibarat Syafi'i, oh berarti ibarat Imam Syafi'i la buda min nutq. Bahwa salat itu harus diucapkan fi awalihi berarti harus diniatkan. Mengucapkan usalli Sehingga dikatakan oleh Rasulullah Fauzan ghalata salah dalam memahami ibar Imam Syafi'i. Yang dimaukan anut dalam ibar Imam Syafi'i adalah at-takbir. Bahwa salat itu labudda min nut, yaitu labudda min takbir fi awalihi. Karena takbir itu harus diucapkan. Allahu Akbar. Ini yang dimaukan oleh Imam Syafi'i. Ini yang dimaukan oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Al-Majmu beliau mengatakan bahwa ghalata hadzal qail. Sungguh telah salah yang mengatakan seperti ini. Yaitu orang yang memahami ibar Imam Syafi'i yang dimaukan adalah anuk. Anuk itu adalah niat harus dilafatkan salah ibarat seperti ini. Nah, Imam Nawawi termasuk dari mempunyai madhab Imam Syafi'i beliau mengatakan walaysa muradu Syafi'i bin nutq fi shalah bal muraduhu at-takbir Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu mengatakan bahwa yang dimaukan oleh Imam Syafi'i dalam anut kondisi adalah bukan melafatkan niat akan tetapi yang dimaukan adalah at-takbir takbiratul ihram karena takbir harus diucapkan. Nabi mengatakan fakhabbir. Allahu akbar. Bukan melafatkan niat. Nah. Wa talafud bin niyah kama annahu bid'ah. Faqad yadkhul fir riya' Dikatakan oleh Hafizahullah taala, talafud bin niyat bahwa termasuk perkara yang diada-adakan Fakodia dukhul dan juga bisa juga masuk ke dalam perkara yang ria. Ingin dipuji oleh orang lain, didengar oleh orang lain. Li'anahul matbubul ikhlas ala amalillahi ta'ala wa ikhfahu. Karena di dalam meniatkan harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala wa ikhfahu dan menyembunyikan. Orang kalau niat itu harus disembunyikan, tidak perlu diucapkan Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui yang berada di dada-dada kalian, di hati-hati kalian. Apa yang kita kerjakan Allah Maha tahu semuanya. Sehingga tidak perlu dilafatkan niatnya. Nah. Illa ma warada dalil bi idharihi falladhi yanbaghi lil muslim ay yakuna waqafan inna hududi syariah. Nah. Dan sepatutnya seorang muslim untuk mentaati dari hudud syariah, batasan-batasan syariat. Kalau syariat menetapkan bahwa niat itu tidak dilafatkan, maka jangan lafatkan. Jangan di dilafatkan. Amilan bisunan, mengamalkan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tarikan lil bidah, meninggalkan dari perkara-perkara yang muhdas, mahma kana nau'uha, mimman kana masdaruha, dari kebid'ahan macam apapun dari manapun yang namanya muhdas adalah perkara yang diada-adakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa raddun. Nabi mengatakan tertolak. Wa qala Allah taala Allah taala yaqul qul atu'allimun Allah bidinikum. Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Qul katakanlah Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu? Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Allah yang Maha mengetahui apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Allah kulli syai'in alim dan Allah Maha mengetahui dalam segala sesuatu. Nah, falillahi ya'lamu bi niyatil qulub. Allah Maha mengetahui dengan niat hati seseorang wa dan maksud-maksud seseorang fala hajata ila talaffudz biha maka tidak perlu untuk dilafatkan dengan niat fi shalah wa fi jamil ibadat dan juga dalam semua ibadah wallahu taala alam wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardah dengan ini kita sudah selesai dari pembahasan al syarat sahnya salat insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke adab tentang al-mashi ila salah ketika mendatangi salat insyaallah pada pertemuan berikutnya subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh